Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Ibu sekalian, pada siang ini kita akan bahas tentang klasifikasi manusia dalam surat Az-Zumar surat ke-39. Yang pertama, Yang pertama, ada manusia al-khalis, ada yang zulfa. Ala Lillahi lillahidin khalis. Ingatlah bagi Allah lah agama yang bersih dari musyrik dari syirik. Waladina takhadu min dunihi awliya'a dan orang-orang yang memilih selain Allah sebagai pemimpin mana buduhum illa liyurqadibuna ila mereka berkata kami tidak menyembah Allah eh, tidak menyembah melainkan ya melainkan ulangi kami tidak menyembah mereka ya melainkan itu mereka hanya sebagai alat untuk mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Di sini ada dua klasifikasi. Yang pertama, ada manusia yang ibadahnya langsung kepada Allah tanpa perantaraan. Al-Khalis. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan anakku UN-nya lulus dengan baik Ya Allah mudah-mudahan anakku yang sedang testing masuk perguruan tinggi lulus dengan baik. Itu langsung. Yang kedua, mereka berdoa kepada Allah tetapi melalui bisa dengan melalui orang yang masih hidup. Misalnya Pak Ustad doakan ya anak saya lulus. Pak Ustad doakan ya supaya tanah saya laku terjual mendoakan minta seperti itu tidak apa-apa karena masih hidup. Pak Ustaz, tolong ya doakan agar saya agar Allah mengampuni dosa saya. Itu masih boleh. Tapi ketika sudah meninggal dunia, ini yang jadi masalah. Nah, mereka tidak menyembah siapa-siapa, menyembah Allah melainkan mereka menggunakan tadi perantara hanya untuk zulfa agar lebih dekat kepada Allah dan ini nggak boleh. Jadi manusia yang muslim yang baik adalah muslim kalau minta tanpa perantaraan tapi langsung kepada Allah. Gitu. Ini yang lebih aman. Bahkan sebetulnya kaum jahiliyah pun menyembah Allah, sedangkan patung-patung hanya zulfa. Sehingga ayah Nabi bernama Abdullah. Buk, hamba Allah, bukan Abdul Wasan, bukan hamba berhala, hamba paganisme, bukan. Jika begitu maka sekali lagi bagi kita lebih aman langsung kepada Allah kalau minta. Jangan melalui-melalui. Itu bisa berbahaya. Yang kedua, Yang kedua, ada manusia yang memiliki nur di hatinya. Ada manusia yang khosyah, yaitu orang yang keras hatinya. Ini ayatnya. Masih Jumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi mubin. Allah menanyakan, apakah orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk menerima Islam? Di sini kita kata syaroha sadrahu. Menerima Islam hatinya, bukan mengetahui Islam. Kalau mengetahui Islam banyak. Para kiai mengetahui Islam pasti. Tapi orang yang menerima Islam tidak banyak. Nah di sini katakanlah di sini saya katakan bukan bukan memahami tapi menerima Islam sebagai agama. Orang yang menerima Islam sebagai agama di hatinya penuh cahaya. Sementara orang yang keras hatinya hatinya gelap gulita. Contoh. Bapak ibu punya tanah. Ini batas tanahnya. Ini jelas batas tanahnya. Tetangga buat rumah, fondasinya menjorok rumah ke tanah, ke, ke tanah kita sebesar seluas 30 cm panjangnya, eh, lebarnya. Panjangnya berapa meter nggak tahu. Kita wajib bertahu, wajib bertahu. Pak, eh, mohon maaf, ini bapak membuat fondasi rumah melewati batas tanah bapak. Batasnya sini pak, ini tanah saya. Apa fondasinya ke sini pak? Ah, mana? Ini pak, 30 cm. Bukan tanah saya. Mohon maaf Pak, ini tanah kami Pak. Ini Pak, ini batasnya, ini patoknya, ini besinya. Ini Bapak buat pondasi ke sini. Eh, diberitahu malah marah. Kita ke pengadilan, malah kalah. Malah dia ingin menggugat balik. Ya, ya kita katakan kepada anak-anak sudah, anak-anak, istriku, anakku sudah. Itu jelas tanah kita. Sekarang diambil oleh dia. Kita kalah di pengadilan. Tapi ingat, tidak ada tanah yang hilang. Tidak ada harta yang hilang. Sekarang hilang syariatnya, hakikatnya, dia akan kembali di akhirat dalam bentuk pahala-pahala dan ampunan dosa. Sudah nggak usah dipikirkan. Iya pap ya. Udah Nana, udah. Dia punya cahaya di hati. Kalau dia nggak punya cahaya di hati, wah perang dah, perang, perang, perang bisa banjir darah. Betul terambil 30 cm tanah dia. Hilang? Tidak, tidak hilang. Tanah dia akan kembali di akhirat dalam bentuk pahala dan pendosa Jadi kita tidak akan kehilangan harta. Sebaliknya dia ngambil 30 cm. Iya, di atas 30 cm. Kalau ke bawah? Berapa kilometer itu? Kata hadis muslim, itu akan dikalungkan di lehernya nanti dan dia akan keliling di alam mahsyar. Bayangkan 30 cm tebalnya. Ya, lebarnya tebalnya berapa? Dikalungkan di leher keliling alam mahsyar. Sementara yang diambil tanahnya betul sok, betul kehilangan tanah. Ketika itu tapi dia akan mendapatkan tanahnya yang baru berupa pahala-pahala berdosa. Sehingga yang diambil tanahnya malah tenang hatinya dia ya sudah ngapa-apalah udah jangan dipikirkan udah udah udah udah biarkanlah dia di akhirat udah udah udah udah bercahaya hatinya tapi kalau dia nggak beranggapan mungkin dia bisa berkelahi tanah 30 cm habis nyawa 3 berikutnya. Ada orang yang luas rezekinya, ada yang sempit rezekinya. Logika manusia harusnya orang soleh banyak rezekinya. Orang preman sedikit rezekinya. Orang soleh banyak hartanya. Orang gak soleh miskin seharusnya kata logika. Tapi Allah gak begitu. Orang yang soleh ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang kufur juga ada ya, kaya, ada yang miskin. Kenapa begitu? Ini ayat Qur'annya ya. Oh salah. Nah, ini. ini. Awalam ya'lamu anna Allah ya rizqa liman yasha. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah itu ya rizqa meluaskan rizki lima yasha bagi orang yang kehendakinya. Wayak biru dan juga menyempitkannya. Dua orang insinyur dari ITB seangkatan lulusannya TI lulusnya tahun yang sama kerjanya di bidang yang sama hasilnya beda yang satu cukup cukup yang kedua tidak cukup di Telkom niknya sama. Ya. Bagiannya katakanlah uh, sejerajat. Gajinya seimbang. Hasilnya beda. Ada yang uh, mengatakan aku ini gak punya duit. Tiap ketemu gak punya duit. Kapan punya duitnya? Nah, yang lain cukup-cukup. Itu apa? Karena rizki dengan gaji beda. Gaji boleh kecil, rizki besar saya dengan dekan. Kalau gaji, ada dekan. Rizki belum tentu. Ya. Kalau gaji kan bagian kecil nih. Yang pertama, yang paling kecil itu gaji, paling kecil itu hanya dari pekerjaan. Di atas gaji, yang kedua ada harta. Harta lebih gede ya harta itu. Siapa tuh gajinya kecil, hartanya banyak karena dikasih mertua mungkin. Harta. Yang berikutnya lebih tinggi lagi adalah milik bila gila milik. Kalau milik apa yang kita punyai? Tapi milik belum bisa dijual. Hidung milik dijual nggak bisa. Ya, tan ini kepala milik dijual nggak bisa. Yang lebih luas lah rizki. Rizki ya apa yang paling kita nikmati. Misalnya kita sekarang bernapas, menghisap oksigen. Menghisap oksigen, oksigen punya Allah. Nah, jadi kalau kita ingin berdoa, Allahumma idza nas'aluka rizqan wasi'an. Kalau mereka rezeki yang luas, tidak ada doa naik gaji. Buka Quran, buka hadis, tidak ada satu pun doa naik gaji. Yang ada adalah doa diperluas rezeki. Ada orang yang rezekinya luas sekali, sehat walafiat, dihormati orang, dipercaya orang dan lain-lain. Ada orang yang hartanya banyak, tapi orang membencinya tidak menghargainya. Hidupnya susah, apa hidupnya badannya kesakitan. Kalau begitu, dia banyak harta tapi sedikit rezeki. Nah, jadi harusnya oh, lagi-lagi orang soleh banyak rezeki. Orang nggak soleh sedikit rezeki. Kalau begitu rasionya, maka orang bisa soleh gara, eh, orang bisa soleh gara-gara ingin harta. Aduh, harta sudah kurang nih. Ya, tahajud lagi mah. Tahajud lagi tiap malam. Salat sunat lagi, tiba-tiba harganya naik lagi, deg deg deg deg deg, harganya lagi. Udah kaya, istirahat mah, nggak usah tahajud. Masih banyak harta, masih banyak uh, ini uh, ya ya nggak usah saum saunat lah, nggak usah duha. Kalau begitu nanti bisa-bisa soleh dengan motif dunia. Maka dibalik rasionya oleh Allah tidak begitu. Jadi kalau kita lihat orang soleh, miskin, orang nggak soleh, kaya, itu biasa. Hanya beda nilai. Kalau soleh kaya, namanya berkah. Kalau dia preman tapi kaya, disebut dengan istijrad. Memberi tanpa kasih saya. Saya contohkan, seorang pemuda bertato, tukang judi, tukang mabok, minta uang ke ibunya mak minta uang. Kata ibunya enggak ada, anak enggak ada. Minta uang, enggak ada. Itu di leher ada kalung. Sini, sini, sini. Jangan nak, jangan. Sini, sini. Jangan nak. Datanglah bapaknya. Ada apa yang ribut-ribut? Ini anak kita pak minta kalung lagi. Kurang ngajar kamu. Udah mah, kasih aja. Jangan pak. Udah kasih aja. Dibuka kalungnya, dilemparkan oleh ibunya. Nih, ditangkap oleh si preman tadi tertangkap dan dia mengatakan aku bisa judi lagi dia kembali membawa hasil tapi memberinya bukan dengan ridho mereka dengan kutukan kata ibunya nih nih celaka kamu gitu jadi kalau orang-orang preman, orang-orang nggak soleh, tapi dia kaya, kayaknya ada kaya istijrat. Ingin kita soleh kaya, minimal soleh cukup cukup yang gawat, kaya, gak berkah. Yang lebih gawat, sudah miskin, tidak berkah. Kata hadis apa kata hadis? Ada tiga kelompok orang yang paling dibenci oleh Allah. Antara adalah asail mutakabir. Asail mutakabir sudah miskin sombong dia. Kalau kaya sombong masih lumayan lah. Mobil BBB bagus tapi sombong lumayan lah ini udah miskin, oh, sombong, luar biasa itu. Allah juga tidak melihat apalagi kita ya. Kalau yang maaf ngasih nggak melihat apalagi kita. Berikutnya, ada orang yang serius, ada yang asal beribadah. Bapak sekarang sholat ya, sholat. Ada orang yang sholatnya udah jam dua kurang seperempat baru sholat. Dia lihat jam, dia punya jam bukan jam untuk awal waktu, tapi jam untuk tahu kapan bisa sholat nanti supaya supaya tenang. Duriah. ya. baru jam 12 lewat 5. Tenang aja. Duriah. ya. Baru jam 1, kurang dikit. Tenang masih ada waktu. Jadi punya jamnya anak untuk mengulur, bukan untuk awal waktu. Padahal kata hadis, hadis Tirmidzi kalau nggak salah, seandainya Muslim mengetahui betapa besarnya pahala bagi orang yang mengikuti takbir pertama dalam sholat, maka ia akan lari. Ulangi, seandainya Muslim mengetahui betapa besar pahala bagi orang-orang yang ikut takbir pertama, orang akan lari nggak tenang-tenang, nggak udah Allahu Akbar, Allahu Akbar udah gitu. Orangnya tenang, masih ngorak-ngorak baju gitu, sabuk, masuk ke masjid, masih luar begitu. Ah, Begitu Allah Akbar, cek lari, cek, cek, cek, lari. Begitu imam, Allahu Akbar. Makmum, Allahu Akbar. Itu yang gede pahalanya. Hal berikutnya, enggak. Biasa aja pahala. Jadi gitu. Jadi kalau ingin gede pahalanya, ikuti yang pertama. Yang gawat masbok dua rakaat baru kutak kutik Allahu Akbar. Ah, atau udah tahiyat akhir baru datang. Punya pahala sih, tapi tidak sebesar yang tadi. Nah, ini kata Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Wa samawatu mutwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala masyrikun dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ibadah hanya ibadah, tapi tidak semestinya. Sholat duhur jam 2 kurang seperempat. Asar jam 5. Maghrib setengah 7. Isya udah jam 12 lebih. Subuh setengah 6. Kalau begitu Islam dia, Islamnya hanya Islam asal-asalan malamnya tahajud, siangnya ngerumpi. Seninnya saum sunat. Ya, saumnya sambil mengumpat orang. Mengumpatnya mungkin halus. Kemana Pak Dedi? Gak ada. Kemana dia? Biasa. Oke, mohon maaf ya, punten. Ini bukan mengumpat, bukan. Terus ngomongin dia. Punten dulu tapi mengumpat. Bah, kata Allah, ingat bahwa Allah kita di Telkom, di Telkom kita mencari apa? Mencari mencari uang, mencari rezeki. Tapi ingat, semuanya milik Allah. Seandainya Allah berniat, ya, Allah akan dapat menghancurkan kita dalam sekejap. Apa kata Quran? Kata Quran nih, wasamawatu mutwiyatun minai. Allah sanggup menggulung Allah sanggup menggulung langit dengan tangan kanannya. Sapu tangan, sapu tangan di atas meja, digulung Allah dengan tangan kanannya. Set digulung begitu, disakui. Nah, coba manusia, coba gulung suka jadi dengan tangan kanannya, pasti nggak bisa. Jadi kalau bapak karir, karirnya tinggi, itu ada kepala bagian, naik, naik sampai direksi, uh, sampai ke atas dengan uang melimpah. Kalau Allah berniat menggulung hartanya, gampang. Kasih aja sakit komplikasi. Dia sakit kelenjar kelenjar, kemudian leukemia, stroke, tambah mah udah habis harganya. Sekali berobat bisa sekian puluh juta. Nah, kan tadi malam ada orang yang sakitnya, ya dia naik motor, jatuh, plek gitu. Hanya mesti dioperasi. Satu alatnya itu 35 juta untuk gip tulang. Ya kalau tiga, sudah 100 juta lebih. Padahal nggak diduga. Keluar malam-malam, naik motor, jatuh. Blok, oh, udah. Satu juta tuh hilang. Berapa lama kalau Telkom kerja? Jadi kalau niat menggulung harta gampang. Kita berjuang mati-matian. Rapat lagi, rapat lagi, rapat lagi. Proyek A, proyek B. Terus kepada Allah. Tidak serius. Maka Allah sangat mungkin bisa menggulung milik kita, harta kita dalam sekejap. Jadi ingat Allah lah pemberi kita, maka kita harus serius dalam beribadah, jangan setengah-setengah. Jangan merasa ah duhur lah tadi jam berapa? Tadi jam 2 kurang. Asal sudah, asal sudah dari setengah lima. Nah, kalau begitu dia beribadah tapi tidak serius. Sedikit lagi. Nah, nanti orang yang ibadah serius dan yang tidak akan beda nasibnya. Ini ayatnya. Ini sering dibaca oleh para imam ya. ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Digiringlah orang-orang kafir menuju neraka jahanam. Zumaro berombongan-rombongan. Disebut dengan surat Az-Zumar. Hatta ida jauha sehingga apabila telah sampai ke depan pintu ke neraka, putihat abwabuha, dibukalah pintu neraka. Kata malaikat Malik, bin neraka, buka!" Wa khazanatuha, "Alam ya'tikum rusulun minkum yatun 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza?" Bukankah kepadamu telah datang seorang rasul? Ya, ini jawabannya. Dia baca terjemahnya. Nah, kenapa mereka kafir? Sebab mereka sebetulnya membaca Quran mungkin tapi tidak serius dalam merespeknya, meresponnya. Nanti akan dikiring. Semua kamu kumpul. Kelompok A sini, B sini, C sini, D sini. Kamu siapa namanya? Muslim, Khairunisa, Ahmad, nama-nama Islam. Tapi salat, salat dia, tahajud, tahajud dia. Berjamaah, berjamaah dia, tapi dia sholatnya tidak memperbaiki akhlak. Orang mengatakan STMJ, sholat terus maksiat, jalan. Kamu suka sholat, masuk ke neraka, neraka oil. Kamu, dia nggak sholat, nggak sholat, nggak neraka sakor kamu. Kamu, oh kamu kurang ajar, main judi, main perempuan, kamu jahil. Kamu, kamu, ini otak kerusuhan, dalang, kurang ajar dia. Kamu jana. Kamu wajah kayak ustad, kelakuan baca Quran, tapi kamu munafik. Kamu neraka jahanam paling dasar. Innal munafikina fi dar Di jahanam paling dasar jahanamnya. Zumarok rombongan-rombongan. Jadi Fir'aun masih mending itu mah. Jahanam. Tapi ada orang yang seperti Muslim kelakuannya menghancurkan Islam dia jahanam biasa. Ini Zumar Zumaro. Nah, berikutnya apa kata berikutnya? niat ke surga. Wasiqal ladina rabb wal safiq wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan digiring pula orang-orang takwa oleh Tuhan mereka ke surga. Zumara rombongan-rombongan. Hatta sehingga ida jauha putihat ababuha. Ketika sampai di pintu surga, surga pun dibuka pintu-pintunya. Kata malaikat, pintu surga telah dibuka Wa berkatalah para penjaga neraka itu, para penjaga surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata para malaikat, e, Bapak-bapak, e, dipersilakan masuk, Pak. Ibu-ibu, silakan masuk. Tapi ketika itu usia kita semuanya abkaro, remaja semuanya. Ada yang tua. Kalau tua ke surga rugi dong pegel-pegel, sakramatik, sak ah, enggak, remaja semua. Kalau suka udah tua, makan yang keras-keras nggak bisa. Mudah semua. Yang pertama, silakan kelompok satu masuk surga. Surga Firdaus. Muhammad bersahabat surga Firdaus. Yang kedua, silakan masuk ke surga berikutnya, surga Adnin. Adnin, Edennya masuk. Yang ketiga silakan masuk ke surga naim. Nah orang gila itu gak punya dosa dan juga gak punya amal. Maka orang sorga, orang gila masuk surga. Mungkin naim. Kecuali kalau kalau gedenya gila juga gede, Gila gede, mabok gila, jadi calon gila beda nggak masuk. Yang kedua anak kecil, anak kecil dia so, amal gak punya pahala, eh amal gak punya dosa gak punya. Anak kecil masuk ke surga naim juga. Nah, ketika itu ada orang-orang biasa punya amal luar biasa masuk surga Firdaus. Siapa itu? Satu orang-orang yang mengurus para yatim piatu. Bapak yang yatim piatu yang suka nyumbang yatim piatu, silakan Pak, oh, Pak, pindah Pak, Bapak ke sana Pak. Yang kanan Pak, silakan. High class, Firdaus Pak. Oh, yang belakang yang suka ngurus janda-janda sepuh, janda tua, silakan masuk juga ke Firdaus. Janda sepuh ya, bukan janda muda. Karena benar gampang, banyak yang ngurus. <laughs> Nah, Jadi kalau kita ingin masuk ke kelas Firdaus, harus punya dua ama yang utama, yaitu ngurus fakir, miskin, yatim piatu dan ngurus janda sepuh. Kalau itu bisa mendapat berikut. Nah yang terakhir, nah, apa katanya? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa arsana al-adha. Nah, Nih lihat. Jadi ketika itu orang-orang ahli sorga berkata, Alhamdulillah Ternyata Allah telah menepati janjinya kepada kita. Kita ya, kita sholat ya, orang lain nonton persib, kita kita hajud ya. Alhamdulillah kebahagiaan sekarang ya mendapatkan sorga sorga seperti ini. Orang lain hura-hura, kita dikir, alhamdulillah ya ah orang lain korupsi, kita hidup seperti apa adanya. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita mau ke surga harus prihatin sekarang. Jadi ketika Pak dihina orang, jangan melawan Pak. Pak, dia menghina saya, jangan melawan Pak. Iya iya, saya nggak melawan Pak, ingin sorga ingin sorga Bapak dihina orang, dipitnah orang, nggak ah nggak melawan, saya ingin sorga Orang lain berbuat maksiat, Bapak enggak. Ingin sih ingin tapi ah enggak, saya ingin sorga. Bahkan berikutnya apa kata malaikat? Malaikat pun ikut berkata. Sini berikutnya watarol malaikah dan kalian melihat malaikat. Ya, hafina min arsi malaikat berkeliling apa? memutari sekitar aras. Jadi malaikat malaikat-malaikat berdiri di sekitar aras. Ini aras, malaikat berdiri semua, berdiri semua, jutaan malaikat. Malaikat bertasbih melihat orang-orang yang masuk surga ya, surga Firdaus, surga Anin, berombongan-rombongan. Kalau sekarang mah kayak jamaah haji ya. Bendera Firdaus, Firdaus. Anin, anin. Naim, naim. Gak bisa nyelolong. Pindah tempat gak bisa. Gak bisa, ada tempatnya. Apa kata malaikat? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya. Bahkan kata malaikat Allah telah memfonis manusia dengan seadil-adilnya. Malaikat semua berkata Alhamdulillah, alamin. Jadi kalau kita ke surga nanti malaikat akan menyaksikannya. Jadi semua orang sama-sama berjamaah di masjid ini, tapi beda-beda nasibnya. Ada yang mendapatkan sorga Firdaus, sorga Naim, sorga Adnin, tergantung kualitas ibadahnya. Hari ini harus yang serius. Akan beda tentu ya orang yang berjamaah Siap berjamaah ikut dari awal dengan yang masbuk akan beda sorga akan beda pula orang yang saum dan kemis dengan yang tidak akan beda surganya. Sehingga yang paling baik adalah yang paling serius. Maka itu maka kita beribadah jangan asal-asalan, harus yang serius agar zumaronya high class. Inilah hadis kalian uh, klasifikasi kita dalam surat manusia dan surat Az-Zumar dari mulai ayat ya pertama satu surat nih ya. Ulang lagi, ada Al-Khalid, ada Azulfa, ada Zulfa, ada Nur, ada Kosya, ada yang sempit, ada yang luas, ada yang uh, ibadah serius, ada yang asal-asalan, dan ada rombongan, ada kadang mau surga. Yuk kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala al karim. Ya Allah ya Rahman ya kami ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena Engkau Tuhan membimbing kami jadi sehingga kami jadi orang-orang yang baik. Kami beribadah, kami sholat, kami saum. Namun kami ingin ya Robi agar kami jadi mukmin yang betul sangat serius dalam beribadah. Bimbinglah kami Allah agar kami beribadah sholat awal waktu. Kemudian saum sunat setiap kami mampu. Kemudian kami juga berzikir tiada berhenti menjauhi benda-benda dan harta yang haram dan senantiasa mencari ilmu tiada henti. Dengan cara begitu ya Allah mudah-mudahan hidup kami naik dari mukmin yang biasa ke mukmin yang kelas tinggi. Rabbana Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa syifa min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah berikan kami semua rezeki yang luas yang berkah, ilmu yang bermanfaat, amal-amal yang diterima, dan jauhkan semua dari penyakit dan derita. Ya Robi, maafkanlah orang tua kami, guru-guru kami, dan dan orang-orang anak-anak kami, juga kami semua, sehingga kami semua bersih dari dosa dan hidup kami betul-betul bahagia di dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekalian dianjurkan untuk membaca azumah di rumah nanti dibaca lagi dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.